Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbil alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robi Tuhan yang tidak henti-hentinya menaungi hidup kita Dengan segala rahmat dan kasih sayangnya Dan rahmat yang paling besar bagi kita Tentunya adalah hidayah Berupa iman dan takwa Yang harus kita jaga dan rawat Sebaik-baiknya karena hidayah inilah yang akan membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am yang eh, episode kali ini insya Allah kita akan membahas ayat 92 dan seterusnya yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Pak Quresh Shihab dan kita langsung saja menyapa beliau apa kabar Baik, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pagi ini juga kita ditemani oleh uh, jamaah pengajian ibu-ibu dari pengajian At-Tauhid Puri Bintaro Hijau dan pengajian Al-Muhajirin Bekasi, juga pengajian Ar-Rahmah. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik, yang manis, apa kabar? Baik, <laughs> terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah, kita akan langsung lanjutkan acara ini. Pak Kures, silahkan. Baik. Kita bahas ayat 92. Dua. Insyaallah ya. A'udzubillahi Ayat ini menyatakan وَمَنْ أَظْلَمُ azlamu mimman iftara Allahi kadiban قَالَ uhiya ilayya wa yuha ilayhi قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ qala saunzilu mithla ma anzalallah sampai situ dulu kita eh, eh, beri gambaran umum dulu orang-orang yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW itu di Mekah ayat-ayat kita ini turun di Mekah adalah orang-orang musyrik yang mengatasnamakan Allah dalam kepercayaan syirik mereka. Saya berkata sebenarnya Allah merestui ini. Oke. Okay. Yang ada juga di antara mereka yang berkata saya juga dapat wahyu. Eh, ada lagi yang berkata saya bisa membuat semacam Al-Quran. Hmm. Nah, ayat ini menguraikan dalam dalam bentuk pertanyaan, tetapi pertanyaan yang sebenarnya kecaman. Kan biasa kita ada ada anak nakal, durhaka pada orang tuanya, saya bisa bertanya, kamu mau durhaka sama orang tua kamu? Itu kan bukan bertanya ya. sebenarnya kecaman. Ini tidak pantas ini. Nah, hmm. begitu juga di sini. Waman azlam siapa yang lebih aniaya? Adakah yang lebih aniaya dari seseorang yang mengatasnamakan Allah padahal dia berbohong? Hmm. Ya tadi kan? Okay. Atau dia berkata saya juga telah memperoleh wahyu padahal dia tidak dapat wahyu walau sedikit itu tidak ada yang lebih aniaya dari orang seperti itu atau yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwa Allah menurunkan kepadanya saya bisa menurunkan. Kalau Nabi Muhammad berkata Allah telah menurunkan Al-Quran kepadanya, saya juga bisa. Hmm. Adakah yang lebih aniaya dari itu? Jawabannya tidak ada. Itulah orang yang paling aniaya. Hmm. Ya kan? Hmm. Sebelum ayat kita ini, sebelum ayat 90 ayat 3 ini, Allah sudah menjelaskan sebelum ayat 93 jadi ayat 92 Allah menjelaskan bahwa kitab ini wahada kitabun anzalnahu mubarakun kitab ini, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan penuh berkat. Nah, ini nanti di ayat 93 dia katakan siapa yang berkata mau ini. Oke. Saya ingin garis bawahi dulu beberapa hal pada ayat 92. Yang pertama, kalau kita baca awal suratul Baqarah, dia katakan alif lam mim zalikal kitab. Hmm. Itulah Alkitab. Kalau di sini dia berkata haza kitabun. Kalau saya berkata ini maka itu adalah sesuatu yang dekat. Ya kan? Kalau saya berkata itu, itu jauh. Oke. Okay. Al-Qur'an, kitab suci ini, terkadang Allah tunjuk dia dengan kata ini, terkadang ditunjuk dengan kata itu. kalau Allah menunjuk Al-Qur'an dengan kata ini dan semua kata Al-Qur'an di dalam Al-Quran ditunjuk dengan kata hada. Kecuali kalau Alkitab. Alkitab bisa itu, bisa ini. Kata ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya petunjuk-petunjuknya ini dekat pada umat manusia. Tidak sulit dijangkau. Karena dia dekat. Tidak tidak bertentangan dengan jati diri mereka. Karena dia dekat. Ada kitab, ini kitab mubarakun. Apa artinya mubarak? Mubarak itu dari kata berkat. Di Jakarta ini paling banyak masjid namanya Masjid Al-Barakah. Ya. Apa sih artinya berkat itu? Berkat itu adalah sesuatu yang mengandung kebajikan yang banyak. Pada mulanya kata berkat bisa berarti mantap. Hmm. Bisa juga berarti banyak kebaikannya. Jadi kalau saya berkata ini kitab mubarak, hmm. artinya ini kitab banyak kebajikannya. Ini juga kitab mantap kandungannya. Al-Quran itu mubarak karena dia bersumber dari Allah. Sedang Allah di tangannya segala macam kebajikan. Satu. Al-Quran itu mubarak, banyak kebajikannya, karena sedikit kata-katanya, maknanya bisa banyak. Dia syarat makna, itu mubarak. Ya kan? Al-Quran itu mubarak karena dia memberi petunjuk buat orang yang pandai dan orang bodoh. Itu namanya berkat. Yang sedikit bisa jadi banyak. Oh ini makanan berkat. Apa artinya itu? Untuk satu orang bisa dimakan dua atau tiga orang. Oh waktunya berkat. Hmm. Tidak hmm. dapat kemacetan langsung. Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan berkat bantuan Allah. Senjatanya sangat terbatas, ya kan? Iya. Tetapi dapat kemerdekaan itu melawan penjajah yang begitu kuat. Ya. Berkat itu diperoleh kalau Anda usaha, nanti Tuhan bantu. Hmm. Jangan nunggu berkat hmm. begini. Iya. Itu artinya ini kitab yang penuh berkat. Saya kira kita lanjutkan lagi nanti. Baik. Baiklah permisa, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi tentang pembahasan ayat-ayat surat Al-An'am, kita akan break sejenak, untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah. Itu sebabnya Mekah dinamai Umul Qur'an. Dalam penelitian mutaakhir, itu sebenarnya dikatakan pusat bumi itu adalah Mekah. Didukung oleh Bank Muamalat. Pertama, murni syariah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Kita masih bersama Pak Quraish Shihab. Mari Pak, silahkan dilanjutkan. Baik. Itu kitab Al-Quran. Ini kitab itu. Ini yang dekat kepada kamu. Baru dia katakan, dia mubarak, saya sudah terangkan apa arti berkat. Dia membenarkan kitab-kitab yang lalu Hmm. Tapi di ayat yang lain ada dikatakan wa muhaiminan alaihi dan dia mengatasinya. Sehingga dia membenarkan kitab-kitab yang lalu tetapi dia mengatasinya sehingga kalau dalam kitab yang lalu ada yang bertentangan dengan ini yang benar yang ini. Kalau di dalam kitab yang lalu atau petunjuk yang ada juga petunjuk di sini yang berbeda dengan itu maka ini mengatasinya. Itu namanya nah, walitunzira ummal qura. Ini kitab suci diturunkan kepada kamu untuk menjadi bimbingan dan untuk menjadi peringatan terhadap penduduk Ummul Qura. Ummul Qura itu kalau diterjemahkan secara harfiah artinya induk atau pusat dari negeri-negeri hmm. yaitu Mekah. Hmm. Kenapa Mekah dinamai Ummul Qura? Banyak sebabnya. Ibu itu, ibu tempat anak menuju ke sana. Hmm. Ya kan? Ya. Ada anak kecil begitu dia cari ibunya. Nah, umat Islam itu matanya terarah ke sana dalam sholat. Jadi seakan-akan Mekah itu ibu. Ya, ya kan? Itu ya. satu. Ibu itu kalau anak susah dia kembali pada ibunya. Iya. Anak takut dia kembali kepada ibunya. Mekah begitu, batal dinas. Anda gelisah ke sana, hilang sana. Anda takut ke sana. Dulu zaman Nabi, kalau ada seorang zaman bukan hanya zaman Nabi, sebelum zaman Nabi, kalau ada seorang membunuh ayah orang lain. Kalau pembunuhnya lari ke Ka'bah, dia tidak boleh diganggu. Hmm. Itu tempat boleh. berlindung. Nah, hmm. coba lihat, anak-anak kalau berkelahi, hmm. takut dia lari ke ibunya, nggak berani dia diganggu. Itu sebabnya iya, iya, Mekah iya. dinamai Ummul Qura. Dalam penelitian mutaakhir, itu sebenarnya dikatakan pusat bumi itu adalah Mekah. Hmm itu pusat bumi. Ya, di, di tafsir Al-Misbah panjang lebar saya iya. kemukakan, ya. saya tidak akan kemukakan di sini. Kalau mau baca, baca tafsir. Tapi maaf, okay. maaf Pak, itu maksudnya kita harus hadir di sana atau hanya ingatan pun sudah cukup? Nah, kalau, kalau hadir di sana, wajib hadir di sana. Kalau Anda mampu, paling tidak sekali seumur hidup. Oh. Itulah haji. Iya. Ya, ya kan? Ya. Kalau tidak mampu tidak apa-apa Tapi berusahalah menghadirkannya waktu sholat Sebabnya sholat kita menghadap ke kiblat. Ya kan? Oke, okay, baik. Eh, untuk memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan siapa yang ada di sekitarnya. Hmm. Nah, saya mau ceterangkan lagi ini. Kalau saya berkata buku ini di tengah-tengah, ada titik di tengah buku ini, yang di sekitarnya itu satu meter. Bisa. Bisa 100 meter. Bisa 100, eh, 100 eh, ribu meter. Bisa. Bisa. Jadi Al-Quran turun di Mekah. Memberi peringatan untuk penduduk Mekah. Dan apa yang di sekitar penduduk Mekah. Itu bisa karena dia pusat. Maka seluruh penjuru itu di, di, Al-Quran ini ditujukan untuk menjadi peringatan buat mereka semuanya. Itu sebabnya Nabi Muhammad diutus untuk seluruh penjuru. Nah, hmm. Ada yang berkata begini, coba kita lihat. Kenapa dari Mekah? Karena Mekah memang pusat. Hmm. Paling tidak kita katakan Mekah itu jalur Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Hmm. Kalau saya mau menyampaikan suatu suara ke seluruh penjuru, keliru kalau saya ada di ujung sana. Saya harus berada di tengah. Keliru kalau dari Australia, terlalu jauh. Keliru kalau dari Amerika terlalu jauh. Yang paling cocok itu di Timur Tengah. Yang paling cocok di Timur Tengah itu di Mekah. Ya kan? Itu oke okay, kita. Eh. Walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Orang-orang yang percaya pada akhirat Ada hari kebangkitan Mereka itu percaya pada kitab suci hmm. Barulah ini yang penting Wahum ala salatihim yuhafizun Dan mereka itu selalu memelihara salatnya Salatnya tidak bolong-bolong kalau anda percaya pada akhirat <laughs> ya toh yang bolong-bolong itu kurang percaya ya kan itu Oke. Baru yang tadi kita eh, katakan baru itu bunyi ayat 93 siapa yang lebih aniaya daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah siapa yang berkata bahwa saya juga dapat wahyu dulu zaman Nabi ada seorang berkata eh, saya juga dapat wahyu itu Musailamah al kazzab lantas dia bikin Quran hmm Qurannya berbunyi alfil malfil lahu khurtu mentawil Gajah, apakah itu gajah? Gajah itu punya belalai yang panjang. Apa Atau dia berkata saya juga dapat wahyu sebagaimana Nabi Muhammad padahal dia tidak dapat wahyu. Sekarang juga ada yang begitu. Oh. Ada enggak yang berkata Jibril datang temui saya? Ah, <laughs> tidak ada yang lebih atau berkata saya juga akan menurunkan sesuatu yang hebat seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwa Allah menurunkan kepada Anda. Ini maksudnya dia tantang Al-Qur'an. Saya hmm. bisa seperti hmm. ini. Ini orang sombong, ya kan? Ah, baru dia katakan, "Walau tara seandainya kamu bisa melihat siapapun kamu, seandainya kamu bisa melihat saat orang-orang yang berlaku aniaya itu dalam keadaan sakaratil maut waktu dia mau mati malaikat-malaikat mengulurkan tangannya untuk menampar dia sambil berkata keluarkan nyawamu orang-orang yang durhaka kalau mau mati lambat matinya. Oh. Dia mempertahankan dirinya. Hmm. Kenapa? Karena dia melihat tempatnya di neraka. Oh, dia sudah melihat. Dia sudah melihat. Orang oh, yang iya, taat, iya. dia lihat tempatnya di sorga. Jadi hmm. dia tersenyum, ini. dikatakan seandainya kamu dapat melihat seandainya kamu tidak bisa lihat itu hmm. seandainya kamu dapat melihat tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan ngerinya iya, iya. malaikat-malaikat hmm. berkata akhriju anfusakum keluarkan nyawamu nyawanya tidak mau keluar jiwa itu bersih jiwa seseorang menganggap bahwa ini manusia kotor saya masih harus bersihkan saya nggak mau keluar nggak keluar sudah cukup waktu diberikan kepada kami itu yang dimaksud akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala allahi ghairal haq saat ini kamu akan mendapatkan balasan berupa siksa yang menghinakan ada siksa yang pedih tapi tidak menghina. Ya. Hmm. Ada siksa boleh jadi tidak menghina, tidak sakit tapi menghina. Ya. Hmm. Orang dilempar dengan sepatu itu menghina itu, ya kan? Ada pahlawan dipukul, dicemeti, disiksa, tapi itu bukan siksaan yang menghinakan, ya. Mereka disiksa dengan siksaan yang menghinakan disebabkan karena kamu mengada-ngada terhadap Allah yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri. Sombong saya juga bisa seperti itu. Oh ini Quran salah, saya bisa lebih bagus dari itu. Saya kira itu eh, ayat kita. Baik Pak. Pemirsa dan juga eh, hadirin yang dari sini, pembahasan ini sangat menarik. Jangan sekali-sekali kita mengingkari daripada isi Al-Quran. Insya Allah. Baiklah pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Maka dari itu tetaplah bersama kami. Apa yang kamu duga dulu sebagai penyebab, ternyata bukan itu penyebab. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quresh Shihab. Baiklah, kita langsung lanjutkan saja. Arif, silakan Pak, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya itu walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh pasti kamu akan datang menghadap kami sendiri-sendiri sebagaimana dulu kamu dilahirkan sendiri-sendiri. Hmm. Dulu kamu datang tidak berbusana nanti kamu datang juga tidak berbusana. Nabi itu pernah jelaskan begitu. Sayyidah Aisyah terus Rasulullah, masa orang telanjang nanti? Masa yang ini lihat itu? Kata Nabi, sudah tidak ada yang peduli itu. Hmm, karena sudah mati. Sudah mati dan semua berpikir tentang dirinya. Oh iya. Iya kan? Ini yang dimaksud. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Baru wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum apa yang kami anugerahkan kepada kamu itu kamu letakkan di belakang kamu nah ini saya beri contoh orang yang mati itu berjalan ke depan menuju Tuhan hartanya dia taruh di mana dia tinggal dia tinggal di belakang ya. eh, kamu datang sendiri-sendiri baju aja kamu tidak pakai kok kamu meninggalkan di belakang kamu Nah, baru wa mana nara min wa mana nara syufa'akum nazamtum annahum fikum syuraka. Kami juga tidak melihat itu berhala-berhala yang kamu kira akan membantu kamu dan yang kamu jadikan sekutu-sekutu Allah. Tidak ada di Mana dia? Tidak ada lagi. Iya. Baru dikatakan laqad taqatta'a bainakum taqatta sudah terputus berkeping-keping saya jelaskan itu eh, kalau kita punya hubungan dengan seseorang hmm. itu seakan-akan ada tali kan tali silaturahim yeah. ya kalau putus tidak ada hubungan lagi hmm. tetapi kalau cuma putus sekali boleh jadi bisa disambung hmm. ini ayat berkata putus berkeping-keping mm-hmm tidak mungkin disambung lagi. Hubungan kamu yang selama ini kamu percaya berhala-berhala atau selain Allah dapat membantu kamu itu sudah tidak tidak ada lagi. Gimana? Jadi seakan-akan bukan cuma putus, bekas-bekasnya juga sudah hilang. Baru wadalla ankum makuntum kuntum Dan hilang juga apa yang selama ini sewaktu kamu hidup di dunia kamu kira itulah yang menjadi penyebab dari apa yang kamu peroleh saya jelaskan lagi begini saya jelaskan begini eh anda dapat kedudukan dapat kehormatan apa sebabnya ada yang berkata karena saya kaya <laughs> ya kan ada yang berkata karena saya memiliki kedudukan ya. Eh, ada lagi yang berkata, saya kaya karena saya berusaha. Hmm? <laughs> Okay. Itu sebabnya di hari kemudian itu tidak akan terlihat lagi semua. Hmm. Karena semua kembali kepada penyebab utama Allah. Sudah tidak ada sebab di hari kemudian itu tidak terlihat lagi. Kalau kita lihat di sorga pun begitu. Kalau sekarang saya mau minum, misalnya, hmm. saya harus jalan pergi ke tempat minum. minum. Iya, iya. Kalau di sorga, begitu Anda mau minum, airnya datang. Oh, tidak ada sebab. <laughs> ya Itu kalau di sorga. Nah, sekarang misalnya ada orang berkata, kenapa hujannya? Nah, ada yang jawab, oh itu ada awan yang membawa air. Itu sebab hilang semua itu tidak kelihatan lagi yang kelihatan cuma penyebab dari sebab hanya Allah putus semuanya hilang semuanya itu yang dimaksud di sini baru dikatakan kita lanjutkan ayat kita jadi apa yang kamu duga dulu sebagai penyebab ternyata bukan itu penyebabnya ternyata Allah sudah hilang semuanya itu. Allah faalikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang membelah butir dan biji-bijian. Lihat ada lihat itu eh, eh kacang Ya, tir biji-bijian. Dia yang mengeluarkan yang hidup dari yang berpotensi mati dan dia juga yang mengeluarkan yang mati atau yang berpotensi mati dari yang hidup. Zalikumullah fa anna yufakun. Itulah Allah. Itulah perbuatan Allah, maka mengapa kamu dipalingkan oleh nafsu dan setanmu? Saya ingin jelaskan ini ayat eh, Allah itu maha kuasa. Dia bisa menciptakan dari sesuatu yang mati sesuatu yang hidup. Ya kan? Ya. Bisa juga menciptakan dari yang hidup sesuatu yang mati atau yang berpotensi mati. Dari tanah ditanam benih tidak lama oh. muncul. Kita manusia dari eh, sperma dan ovum muncul. Sekarang eh, perkembangan eh, ilmu dan teknologi ada namanya eh, apa namanya eh, rekayasa genetika macam-macam. Hmm. Itu semua kuasa Allah. Jangan duga sebabnya kamu. Hmm. Saya mau beri contoh. Ada orang mau anak tidak dapat anak. Ya, Yeah. Yeah. Sudah usaha sudah kawin, sudah bayi tabung, sudah ini. Itu kan sebab yang menentukan yang di atas. Nah, ini ayat, ayat-ayat semacam ini bermaksud antara lain menanamkan optimisme pada Anda. Hei, hmm. jangan pernah putus asa. Tuhan Maha Kuasa. Dari yang tidak ada bisa jadi ada. Tetapi jangan sombong. Dari yang ada bisa tidak ada. Bagaimana? Yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy. Dzalikumullah, itulah Allah. Maka apa yang mengakibatkan kamu berpaling? Falikul isbah. Allah itu yang menyingsingkan fajar. Wa ja'ala laila sakana. Dan Allah menjadikan malam ini tempat tenang supaya kamu dapat tidur, kamu dapat istirahat. Wasyamsa wal qamara husbana. Matahari, bumi berjalan dengan sangat teliti. Kita bisa tahu ratusan tahunnya akan datang kapan terjadi gerhana. Karena perjalanannya tidak meleset teliti. Diatur oleh Allah sedemikian rupa. Zalika takdirul azizil alim. Itulah takdirnya Tuhan. Ah. apa arti takdirnya Tuhan. Ukuran yang ditetapkan Tuhan. Hmm. Takdir itu ukuran. Takdir ukuran. Ya, ukurannya. Itu jadi Tuhan mengukur mengukur husbanan dengan sangat teliti. Perhitungan yang sangat teliti itu diukurnya. Oh ini berjalan di sini garisnya harus begini nih. Kalau lewat satu senti bisa begini. Semua diatur dengan sangat teliti. Jadi Tuhan Maha Kuasa. Di sini digambarkan lagi kuasa Allah, digambarkan keesaannya dengan menjelaskan ciptaannya yang begitu teratur. Saya kira itu ayat itu. Ya, baik, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami Tafsir al Imam Ghazali itu orang dari Persia. Hmm. Bukan orang Arab. Tapi dia mau. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quresyab. Sekarang ini kita tiba pada segmen tanya jawab antara jamaah dengan narasumber kita Pak Kuresyab. Baiklah, Ibu-ibu silahkan langsung siapa yang bertanya Ya silahkan Mbak Saya dengan Bu Yuli Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk semua manusia Namun ada juga yang mengatakan bahwa tidak semua manusia mampu memahami Al-Quran Bagaimana memahaminya menurut Pak Kurais? Terima kasih Al-Quran prinsipnya sebagai petunjuk untuk seluruh manusia ya kan itu jelas hudal linas nah. eh, ada di antara orang-orang yang ditujukan kepadanya Al-Quran itu yang tidak mau menjadikannya petunjuk ya, tidak dapat nah, ada lagi yang mau menjadi eh, ada lagi yang percaya pada Al-Quran tetapi tidak mau mempelajarinya Nah, jadi yang tidak sebenarnya siapapun yang mau mempelajari Al-Quran itu pasti Allah bantu dia. Allah bersumpah berkali-kali. Allah menyatakan walaqad yassarnal quran lidzikri fahal mim mudzakir Kami bersumpah sungguh kami telah mempermudah Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Jangan pernah berkata bahwa oh, saya nggak ngerti bahasa Arab, ya kan? Iya, <laughs> dari satu sisi, dari satu sisi, kalau anda tidak mengerti bahasa Arab, bisa pelajari tafsir. Ada tafsirnya Buya Hamka ada tafsirnya eh, eh, almarhum eh, Hasbi As-Siddiqi ada banyak tafsir yang kedua yang saya ingin katakan sekian banyak pakar tafsir yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab Imam Ghazali itu orang dari Persia bukan orang Arab tapi dia mau nah jadi itu tadi memang benar banyak yang tidak faham Al-Quran karena dia tidak mau. Ya kan? Saya kira itu. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, silakan. Nama saya Ibu Eti. Uh, yang saya tanyakan kepada Bapak Kures, usaha apa yang bisa kita lakukan di dunia ini supaya kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti? Terima kasih. Terima kasih. Saya beri Ibu contoh saya uh, perlu bantuan. Si A bisa membantu, kata Bu ya. Tapi saya tidak kenal dia. Namun saya tidak pernah maki dia. Yeah. Maka syafaat itu artinya saya menggunakan pihak ketiga agar saya bersama pihak ketiga pergi minta tolong pada itu tadi syafaat. Okay. Saya walaupun tidak kenal ibu secara langsung, tapi ibu tahu bahwa saya nggak maki ibu. Oke? Okay? Nah, saya pergi ke orang lain tolong sama saya atau pergilah minta bantuannya supaya saya dibantu. Kita lihat lagi sekarang. Kira-kira yang saya minta tolong ini mau membantu kalau dia tidak kenal saya? Tidak. Ya kan? Tidak mungkin mau Kamu siapa? Apalagi kalau dia kenal saya orang jahat. Gitu kan? Ah, begitulah kira-kira syafaat saya hanya dosa pada Allah. Saya bisa-bisa mendapat siksanya, ya kan? Tapi saya tidak mati Tuhan. Saya hanya amal saya kurang. Hmm. Maka saya pergi kepada Nabi. Ya. Nabi tolong. Nabi akan lihat, kamu siapa toh? Hmm. Kamu tidak pernah kenal saya. Kok hmm. baru-baru sekarang ini datang? Iya, iya. Nah, jadi kalau mau dapat syafaat, berkenalanlah dengan baik, bersahabatlah dengan orang yang Anda mau minta tolong. Hmm. Nah, dalam hal ini, orang yang paling disukai Allah itu dan sebagainya itu adalah Nabi Muhammad. Hmm. Banyaklah berkenalan dengan beliau banyaklah bersalawat dengan beliau tapi beliau tidak akan bantu kalau ini kamu durhaka nih hmm. ya, ya, ya. kalau begitu beramallah sesuai sekuat kemampuan boleh jadi angkanya lima ya toh ini tidak lulus nih lima datang sama saya kita tolong deh pak itu dia sebenarnya sakit waktu <laughs> itu dia ini ya kan itu iya, iya. syafaat yeah. kalau ada orang nggak kenal nabi nggak kenal ini makanya saya harap syafaat tidak mungkin ya jadi banyak berkenalan dengan nabi berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kebajikan insyaallah nabi mau bantu saya kira itu syafaat ya itu secara umum gambarannya. Oke, okay, sudah jelas ya Ibu-ibu insya Allah ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kita akan melanjutkan lagi pada sesi pertanyaan di berikutnya. Tetaplah bersama kami. Kalau dari segi ilmu hadis, sunnah itu adalah perbuatan, ucapan, dan pembenaran nabi, Ya kan? Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita akan melanjutkan sesi pertanyaan. Silakan Ibu. Nama saya Ibu Sri. Saya ingin bertanya dengan Pak Kurais. Apakah wahyu hanya diturunkan kepada orang-orang tertentu? Dan apakah wahyu hanya diturunkan kepada manusia, tidak kepada makhluk lain? Terima kasih. Terima kasih. Iya, Wahyu Suatu kata Bisa difahami sesuai pemahaman bahasa Bisa juga difahami sesuai dengan pemahaman istilah Bisa juga difahami sesuai dengan pemahaman sehari-hari Kalau saya berkata ibu, apa artinya ibu? Ibu adalah seorang perempuan yang melahirkan seorang anak, dia ibunya. Nah, dalam pemakaian sehari-hari, ibu tidak harus orang yang melahirkan. pemakaian sehari-hari. Apa artinya sunnah? Sunnah dari segi bahasa kebiasaan. Tetapi kalau dari segi ilmu fikih, sunnah itu sesuatu yang dianjurkan, yang apabila dilakukan dapat pahala apabila dikerjakan. Nah, kalau dari segi ilmu hadis, sunnah itu adalah perbuatan, ucapan dan pembenaran Nabi, ya kan? Nah, iya. wahyu begitu. Kalau saya berkata wahyu dari segi bahasa, itu berarti isyarat yang cepat. Hmm. Saya mengerlingkan mata begini, itu hmm. wahyu. Saya beri isyarat cepat. Ya kan? Hmm, hmm. Nah, kalau saya berkata menyampaikan sesuatu kepada siapapun itu juga wahyu. Allah menyampaikan, mengajarkan kepada eh, lebah. Kamu lebah, cari tempat tinggi. Itu Al-Quran menyatakan wahyu itu. Ya, ya, ya. Nah, bisa lagi wahyu kalau dikaitkan dengan Nabi, wahyu itu adalah informasi Allah khusus kepada Nabi. Menyangkut ajaran agama atau semacamnya. Jadi kalau saya berkata, binatang dapat wahyu atau tidak? Dapat wahyu, tapi artinya begini. Ada tidak manusia selain Nabi yang dapat wahyu? Saya katakan tidak ada. Kalau yang Anda maksud wahyu adalah tuntunan Allah yang diberikan. Itu begitu artinya wahyu. Ya. Okay. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Ibu, silakan selanjutnya. Saya Ina ya ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa sebenarnya keberatan paling utama dari kaum Quraisy terhadap Al-Qur'an? Mengapa mereka tidak mau menerima Al-Qur'an? Terima kasih. Terima kasih. ya eh, eh, mereka tidak mau menerima Al-Qur'an bisa jadi karena tidak ngerti. Hmm. Bisa jadi karena hatinya tertutup Nah, bisa jadi juga mereka punya kepentingan kalau percaya Al-Qur'an kepentingannya hilang. Jadi itu itu sebab-sebabnya. Ya toh, saya kira demikian. Oke, okay, baik Pak. Hari pembelajaran hari ini Pak minta tolong untuk diberikan kesimpulannya. Kesimpulannya apa sih kesimpulannya nih? <laughs> yang pertama, eh, eh, eh, Al-Qur'an itu adalah kitab yang mestinya dekat kepada kita. Hmm. Ya toh? eh, kandungannya itu sangat sesuai dengan jati diri kita sebagai manusia dia penuh berkah dan keberkatan itu diperoleh setelah kita melangkah jangan tunggu dia harus melangkah untuk menyambutnya yang kedua eh, siapapun yang berkata dia mendapat wahyu dalam arti tadi ada pertanyaan tentang wahyu dalam iya. arti dia mendapat informasi dari Allah Padahal dia tidak mendapat informasi sedikit pun, itu salah seorang yang paling berlaku aniaya. Sedangkan kita percaya bahwa tidak ada lagi wahyu berupa tuntunan agama setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada sekarang yang berkata dapat wahyu ini-ini, tidak ada itu. Yang ketiga yang saya ingin katakan bahwa orang-orang yang baik itu yang taat itu keluar rohnya dengan tenang Orang-orang yang durhaka itu keluar rohnya dengan amat-amat menyakitkan. dinazak dicabut. Karena dia bertahan, dicabut. Hmm. Yang terakhir bahwa di hari kemudian apa yang kita duga sebagai sebab itu hilang semuanya yang terlihat hanya kuasa Allah semata-mata. Saya kira itu. Baik, terima kasih sekali Pak Kureis atas penjelasannya. Pemirsa demikianlah pembahasan ayat-ayat dari surah Al-An'am yang diantaranya menegaskan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah disertai dengan bukti-bukti atas kebenaran bahwa ia betul-betul dari Allah. Semoga melalui pertemuan ini kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shirhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerap datang rasa takut menyusup di hati takut hidup ini ter sia-sia Tuhan kemana kami setelah ini Adakah engkau dengar doaku